Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wa ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Kita melanjutkan fikih yang berkaitan tentang korban. Dan kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa bulan Dhul Hijjah memiliki kekhususan dan keutamaan yaitu merupakan hari yang paling baik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, siapa yang masuk bulan Dhul Hijjah disunnahkan untuk memperbanyak ibadah. Apa saja dari macam ibadah seperti berpuasa, demikian juga baca Quran, bersolawat, zikir, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ma minal ayyam al-amalu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. <clears throat> Tidak ada hari yang mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih Allah telah cintai melebihi hari-hari ini, yaitu awal-awal bulan Dhul Hijjah, tanggal 1 sampai 9-nya. Dan ini pun sebagai dalil oleh para ulama bahwa disunnahkan untuk berpuasa tanggal 1 sampai 9. Kalau memang seseorang mampu. Namun kalau dia tidak mampu, ngambil semampunya. Kalau memang tidak mampu lagi, maka minimal dia berpuasa pada hari Arafahnya pada tanggal 9 al-Hijjah, <clears throat> Karena puasa satu hari bulan al-Hijjah, yaitu puasa Arafah ini, bisa menghapuskan pahala setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. <clears throat> Kemudian kita masuk pada penamaan ubhiyah atau abha dinamakan dengan Idul Adha atau Udhiyah. Di dalam bahasa kalimat Udhiyah ini ada empat bahasa. Bisa dibaca Udhiyah. Bisa juga dibaca Udhiyah, Demikian juga bisa dibaca Bahiyah. Demikian juga bisa dibaca Adha. Oleh sebab itu dinamakan hari Idnya dengan Idul Adha. Dan Adha atau Udhiyah atau Id dinamakan dengan Idul Adha. Kata para ulama artinya adalah ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanam. Idul Adha atau Adha, Udhiyah adalah nama binatang yang disembelih ketika Idul Adha dan hari Tashrik dari onta, sapi atau kambing. Eh, wal qasdu minha taqarrub ilallahi azza wajal. Dan tujuan dia menyembelih niatnya untuk beribadah kepada Allah taala. <clears throat> Jadi intinya di sini dinamakan dengan Idul Adha berkaitan dengan binatangnya. Karena di hari tersebut dianjurkan untuk menyembelih binatang udhiyah, binatang korban. Sehingga dinamakan dengan Idul Adha. Dan berkorban sangat dianjurkan di dalam Islam. Sebagaimana Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Kawthar. Allah telah berfirman. Fasalli li rabbika wanhar sembelih, uh, sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Kata ulama di tafsir yang dinamakan dengan wanhar dan nahar itu merupakan metode penyembelihan terhadap unta. Sedangkan zabah metode penyembelihan kepada selain unta. Kalau unta dinamakan dengan nahar. Kalau selain unta dinamakan dengan zabah penyembelihannya. Kata para ulama, Ketika Allah telah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah. Kata para ulama, sembelihlah di sini adalah al-udhiyah ba'da salatul Id. Dan menyembelihlah, sembelihlah unta setelah salat Id, yaitu setelah salat Idul Adha. Ini menunjukkan perintah dari Allah taala karena perintah untuk menyembelih ini disandingkan dengan perintah untuk salat menunjukkan bahwasanya berkorban merupakan ibadah yang sangat utama. Sehingga Allah Ta'ala mensejajarkan dengan kewajiban untuk melaksanakan sholat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan oleh Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, <clears throat> belum mengatakan Duha Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih ketika Idul Adha beliau menyembelih dua kambing. Zabahahuma biyadihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya langsung dengan tangannya. Nanti insya Allah akan kita sebutkan adab-adab penyembelihan. Wasamma dan beliau bertasmiyah atau menyebutkan nama Allah Ta'ala wakabbaro dan bertakbir. Nanti insya Allah akan kita sebutkan juga apa doa ketika menyembelih. Rupanya ada beberapa riwayat tentang doa yang dipanjatkan ketika seseorang itu menyembelih korban. Itu ada doanya sendiri. Wa ala sofahiha. Dan ketika menyembelih Rasulullah SAW meletakkan kakinya di leher kambingnya. Kemudian disembelih sama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya berkorban ketika Idul Adha, demikian juga Ayyamut Tasyrik, merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Dan para ulama telah sepakat bahwa berkorban itu sesuatu yang sangat disyariatkan. Cuma pertanyaan di sini, <clears throat> apa hukum berkorban bagi orang yang mampu? Kalau orang tidak mampu ini sudah jelas. <clears throat> Tetapi pertanyaan di sini, <clears throat> bagaimana hukum berkorban bagi orang yang mampu. Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini sampai dua pendapat bagi orang yang mampu. Bagaimana hukumnya? Pendapat yang pertama, annaha wajibatun alal musir. Berkorban hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Berarti hukumnya wajib. Siapa yang tidak berkorban dan dia mampu, maka dia telah berbuat dosa dan maksiat. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, demikian juga pendapatnya Imam Leif bin Sa'ad, demikian juga pendapat sebagian ulama Malikiyah. Mereka berkata bahwasanya berkorban ini hukumnya diwajibkan bagi orang yang mampu. Dan itu pendapat juga yang dikuatkan oleh Imam Syaukani. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya, mutakhirin. Dan dalil mereka banyak. Dalil yang pertama, tadi firman Allah Ta'ala dalam surat al kawthar Fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah, uh, solatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Mereka mengatakan, uh, Allah Ta'ala ketika memerintahkan untuk menyembelih, perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib. Perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib, sehingga Hukumnya wajib sampai ada dalil yang, yang memalingkan. Kemudian kata mereka, dalil yang kedua yang mereka gunakan, sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yudhah yadhbah falyadhbah." Ini hadisnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, <clears throat> siapa yang menyembelih korban sebelum sholat id, maka hendaknya mengulangi, diperintahkan, hendaknya mengulangi penyembelihannya setelah sholat id. Waman lam yudok yazbah, dan siapa yang belum menyembelih, fal yazbah, maka hendaknya menyembelih. Siapa yang tidak menyembelih korban, maka hendaknya menyembelih. Kata para ulama juga, ulama yang berpendapat demikian mengatakan, di sini perintah dari Rasulullah SAW, siapa yang belum menyembelih, ketika sudah salat id, maka hendaknya dia menyembelih. Menunjukkan perintah dan hukum asal perintah itu hukumnya wajib. Dalil yang ketiga, yang digunakan ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Dari Barok Berkata dikeluarkan Imam Bukhari, "Anna Abu Bardah qala." Abu Bardah pernah bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dzabahtu qabla an usalliya." Saya pernah menyembelih korban sebelum saya salat Id. <clears throat> Wa indi jaza'atun khairun min musinnatin. dan saya memiliki jazaah jaza'ah itu nanti insya Allah kita bahas juga tentang Eh, binatang korban, bagaimana tata cara atau syarat-syarat binatang korban. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ija'alha makanaha. Harus kamu ganti. Binatang yang kamu sembelih sebelum sholat id tidak sah. Maka kamu harus mencari korban untuk diganti. Walan tujizi'u an ahadin ba'daka. Tetapi tidak sah setelah engkau seorang pun. <clears throat> Yaitu jaza ini nggak boleh. Jaza itu kambing belum setahun. Tidak dibolehkan untuk disembelih. Kecuali bagi orang ini. <clears throat> kecuali bagi orang ini karena dia sudah mencari, mencari, cari binatang korban nggak dapat. Kecuali itu maka Rasulullah SAW membolehkan. Dalil-dalil ini digunakan oleh para ulama bahwasanya hukumnya diwajibkan. Bahkan ada sebuah riwayat yang dikhilafkan juga oleh para ulama apakah ini riwayatnya marfu atau tidaknya. <clears throat> Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dikeluarkan oleh Muslim, Imam Nasai, Imam Numa'ja, Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'siatun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jadi sudah jelas sekali, masalah ini sangat jelas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki kelebihan harta, yaitu dia mampu dan dia tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Jangan ikut sholat bersama kami. Siapa yang punya kemampuan berkorban dan dia tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Jangan sholat bersama kami. Kalau seandainya ini hadis sahih, jelas sekali menunjukkan akan wajibnya. Akan tetapi riwayat ini dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya, para ulama berbeda pendapat. Intinya riwayatnya sahih. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat, ini hukumnya marfu atau mukuf. Kalau marfu sampai kepada Rasulullah SAW, sabdanya. Kalau mukuf sampai ucapan sahabat tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Allah Taala para ulama-ulama merojihkan bahwasanya riwayat ini mukuf bukan marfu. Yaitu mukuf ini tidak sampai kepada Rasulullah SAW, tapi ucapan sahabat tidak sampai kepada ucapan atau sabda Rasulullah SAW. Cuma ini jelas jelas sekali kalau seandainya ini sahih dan marfu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti hukumnya wajib penyembelihan binatang korban. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya menyembelih korban itu hukumnya wajib. Bahkan kata para ulama seperti Imam Syaukani, demikian juga imam-imam yang lainnya, <clears throat> mereka menyebutkan bahwa wal ama awamir dhahiruha fil wujub kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada dari sabda Rasulullah SAW tadi, menunjukkan akan kewajiban. Oleh karena itu Imam Syukani rahimahullah ta'ala beliau, demikian juga Imam Tohawi, demikian juga Syekhul Islam. Syekhul Islam sampai mengatakan, wa ammal udhiyah. Sedangkan binatang korban, menyembelih korban, fal azhar wujubuha. Pendapat yang paling kuat bagi saya, bagi Syekhul Islam, itu hukumnya wajib. Sehingga pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya menyembelih korban itu hukumnya wajib, ini dikuatkan oleh pendapat Syekhul Islam, Imam Tohawi, demikian juga Imam Syaukani, demikian juga ulama-ulama yang lainnya. <clears throat> Jadi ini pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya menyembelih korban hukumnya wajib. Pendapat yang kedua, Menyembelih binatang korban itu hukumnya sunnah walaisat wajibatan. Dan hukumnya tidak diwajibkan. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Seperti pendapatnya Imam Malik. Imam Malik pendapatnya tidak wajib. Walaupun sebagian ulama Maliki ya hukumnya wajib. Demikian juga pendapatnya Imam Syafi'i. Demikian juga pendapatnya Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibn Mundir Demikian juga Dawud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, dan yang lainnya. Jadi ini pendapat yang kedua ini, pendapat jumhur ulama. Dal mereka ketika menanggapi tentang jalan-jalan yang digunakan oleh pendapat yang pertama tentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengatakan memang itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perintah tidak menunjukkan kewajiban. Perintah menunjukkan sesuatu yang disunahkan. Berarti hukumnya walaupun perintah Rasulullah SAW, hukumnya sunnah. Apa kata mereka? Kata mereka, dal mereka, karena Rasulullah SAW mengatakan siapa yang ingin dengan kalimat ingin berarti kalau tidak ingin ya tidak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ummu Salamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida dakolatil ashuru." Jika sudah masuk ashar, yaitu sudah masuk 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya. Dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih. Kalimat ingin menyembelih. Berarti keinginan dia, bukan kewajiban fala yamussa min sya'rihi wa basharihi say'an. Maka jangan menyentuh rambut dan kulitnya. Jangan menyentuh rambut dan kukunya. Maksudnya kulitnya di sini kukunya. Yaitu jangan orang yang mau berkorban. Maka jangan memotong kuku dan rambut ketika sudah masuk bulan Dhul Hijjah. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, dan yang lainnya dan disahihkan oleh para ulama dan yang pendapat yang paling kuat ini riwayatnya marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis ini jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan siapa yang masuk bulan Dzulhijjah dan dia ingin kalimat ingin menunjukkan bahwasanya perbuatan menyembelih itu tidak diwajibkan. Oleh karena itu kata mereka perintah-perintah Rasulullah SAW yang tadi disebutkan oleh pendapat yang pertama itu semuanya menunjukkan kesunahan bukan kewajiban. Kemudian dari mereka, pendapat jumhur juga, jumhur ulama ini, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu, mereka berpendapat tidak wajibnya. Seakan-akan ini ijma'nya sahabat. Seakan-akan ini sampai menjadi ijma'nya mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan waruwiya anis sahabati ma iqdu bihil ijma' ala suqutil wujub. Kalau kita mencari pendapat-pendapat para sahabat, maka kita mendapatkan bahwasanya ucapan mereka seperti ijma. Yaitu mereka sepakat bahwasanya menyembelih korban itu hukumnya tidak diwajibkan. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar dan Umar. Dari Abu Surayhah. beliau mengatakan, Ru'aitu Abu Bakrin wa Umar wama Kata dia, saya pernah melihat Abu Bakar dan Umar dan mereka berdua tidak menyembelih korban ketika hari Idul Adha. Demikian juga kata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Inni la ul adha wa ini la musir makhafata ayyura jirani annahu hatmun alayya." Kata beliau, jadi jelas sekali ucapan sahabat yang mengatakan bahwasanya korban tidak diwajibkan. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan, sesungguhnya saya sengaja tidak berkorban. Padahal saya mampu. Saya sengaja tidak berkorban, padahal saya mampu. Kenapa? Karena saya takut jika seandainya tetangga-tetanggaku berpendapat bahwasanya korban itu hukumnya wajib. Sehingga terpaksa saya tinggalkan supaya tidak ada orang yang berkeyakinan dan beranggapan bahwasanya korban itu hukumnya diwajibkan. Dari dua pendapat ini, Wallahu ta'ala alam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya disunnahkan, tidak diwajibkan. Sebagaimana juga dikuatkan oleh Imam eh, Ibnu Rajab al eh, Ibnu Hajar beliau mengatakan wa fihi istihbab tadhiyati bil aqran. uh, <clears throat> intinya bahwasanya para ulama-ulama kita menyebutkan yaitu pendapat yang menguatkan pendapat sunnahnya menyembelih korban ini ini banyak sekali para ulama karena ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur sehingga mayoritas para ulama mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dan hukumnya tidak diwajibkan. Jadi intinya di sini tentang hukum berkorban. Para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama hukumnya sunnah. Pendapat yang pertama hukumnya wajib dan banyak dalil yang mereka gunakan. Jadi pendapatnya uh, eh, mazhab atau ula, uh, eh, Imam Abu Hanifah, demikian juga sebagian Malikiyah, Imam Al-Auza'i, demikian juga Robiah. Kemudian yang kedua, hukum berkorban itu hukumnya sunnah. Tidak diwajibkan dan itu pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama. <clears throat> Kemudian apa yang diboleh eh, binatang apa yang dikorbankan. Yang dikorbankan binatang yang dibolehkan untuk dikorbankan itu adalah binatang ternak. Binatang ternak sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah telah berfirman, liyadkuru ismullahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." supaya kalian mengingat nama Allah nama nama Allah taala terhadap apa yang telah Allah Taala karuniakan kepada kalian dari binatang ternak kalian yaitu ketika kalian menyembelih. Berarti yang dibolehkan untuk dikorbankan ketika Idul Adha itu adalah binatang ternak. Cuma pertanyaan di sini, binatang ternak itu apa? Binatang ternak bagi orang Arab itu tiga. Selain itu nggak dinamakan binatang ternak. Apa tiga ini? Onta. Kemudian sapi, masuk dalam kategori sapi adalah kerbau. Karena di sana memang di negeri Arab jarang ada kerbau. Adanya sapi. Jadi pertama onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Masuk dalam kategori kambing juga adalah domba. Nah, tiga ini yang dinamakan dengan binatang ternak. Selain itu, tidak dinamakan binatang ternak bagi bangsa Arab. Seperti ayam. Ayam itu walaupun kita di sini menamakan binatang ternak, karena kita ternak, bagi bangsa Arab nggak menamakan mereka binatang ternak. Ketiga juga kuda. Kuda nggak dinamakan binatang ternak. Kuda dinamakan perhiasan. Kuda itu dinamakan perhiasan sama mereka, bukan binatang ternak. Demikian juga yang lainnya. Jadi intinya, yang dibolehkan untuk disembelih ketika korban itu adalah tiga binatang ini. Onta, sapi, kemudian kerbau, e, kambing. Ini tiga ini yang dibolehkan untuk disembelih. Pertanyaan di sini, apakah akikoh itu juga boleh menyembelih satu di antara tiga ini? Akikoh, yaitu kalau seandainya ada orang mau berakikoh, menyembelih untuk anaknya ketika dilahirkan. Apakah boleh menyembelih dengan tiga macam dari binatang ternak ini? Maka kita mengatakan khusus akikoh, khusus kambing. Ada orang misalkan orang mampu, orang kaya. Dia mengatakan saya punya anak, tapi anak perempuan, satu kambing tok. Padahal saya punya teman banyak, maka saya mau menyembelih onta untuk anaknya, maka tidak dibolehkan. Tidak dinamakan akikoh. Dinamakan akikoh kalau yang disembelih itu kambing. Walaupun dia menyembelih onta dengan harga yang sangat mahal, tetap tidak dinamakan akikoh. Beda. Kalau akikoh itu hanya kambing. Tetapi kalau binatang korban, itu ada tiga binatang. Selain itu, maka hukumnya tidak dibolehkan. Yaitu onta, sapi, kemudian kambing. Masuk dalam kategori sapi itu adalah kerbau. Dan masuk dalam kategori kambing itu adalah uh, domba. Kemudian pertanyaan di sini. Kalau ditanya, mana di antara tiga binatang ini yang paling baik? Yang paling bagus mana? Masalah gini contohnya. Ada satu tempat ada satu tempat. Ada tujuh orang. Ada tujuh orang mau berkorban. Setiap orang membawa dua juta, dua juta, dua juta, dua juta. Karena tujuh orang berkumpul empat belas juta. Pertanyaan di sini. Mana yang lebih baik? Membeli sapi. Yaitu tujuh orang ini di, uangnya digabungkan jadi satu untuk membeli sapi atau setiap orang belikan kambing, kambing, kambing. Berarti ada tujuh kambing. Nah pertanyaan di sini, mana yang lebih utama? Menyembelih dengan sapi atau dengan ker, uh, atau dengan onta atau dengan kambing misalkan. Jika seandainya orang punya uang seperti itu. Maka Allah telah khilaf juga dalam masalah ini. Mana uh, binatang yang paling utama dalam sembelih itu panjang juga khilafnya dalam masalah ini. Wallah taala pendapat yang lebih saya kuatkan mengikuti pendapat sebagian ulama Allah taala yang paling utama dari tiga binatang ini adalah binatang yang paling disukai sama masyarakatnya. Misalkan gini, kita di sebuah kampung, kampung tersebut paling suka kambing. Paling suka kambing. Sapi nggak terlalu suka. Maka yang paling utama adalah menyembelih kambing. Beda dengan sebuah kampung jika seandainya mereka paling suka sapi, nggak suka kambing sama sekali. Seperti di kampung saya di Salatiga. Salatiga itu hampir mayoritas masyarakat nggak suka kambing. Sama sekali nggak suka, sama sekali. Bahkan kalau satu keluarga saya saja kalau dapat kambing di rumah nggak ada yang makan. Sama sekali nggak ada yang doyan makan nggak ada. Kenapa? Karena kambing itu identitiknya jelek. Penyebab darah tinggi, waktu penyakit ini, penyakit ini, kemudian ya pengap, eh, cara masaknya yang tidak bisa, kemudian keras, dan yang lainnya. Rasanya eh, baunya apak sekali. Dan banyak, jadi banyak orang nggak suka. Kalau kita nyembelih kambing pun jarang orang yang mau makan. Kalau kondisi seperti ini, maka yang paling utama, kalau ada tujuh orang, maka yang paling utama iuran untuk membeli sapi, karena sapi lebih disukai eh, oleh masyarakatnya daripada kambing. Oleh karena itu mana yang paling utama dilihat kondisi masyarakatnya itu lebih suka apa. Kalau masyarakatnya lebih suka kambing, maka lebih utama berkorban dengan kambing. Kalau onta, maka lebih utama dengan onta. Kalau sapi, lebih utama dengan lebih utama dengan sapi. Nanti insya Allah hukum-hukum selanjutnya tentang binatang, kambing itu harus berapa tahun, sapi itu minimal berapa tahun, onta berapa tahun. Ini nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan Selanjutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa syahadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.